الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Sebelumnya nak ingatkan ikhwan yang di saf awal Jika mau sholat sunnahnya agak terlambat Sholat di pojok sana atau di pojok situ sehingga tidak mengganggu e, permulaan dimulainya pelajaran. Kita punya waktu sedikit, nggak lama setelah ini ada bedaah tarhim terganggu taklim kita. beberapa hari yang lalu terjadi sebuah musibah yang walaupun terjadinya di negeri kufar tetapi efek negatifnya kembali kepada umat Islam. Islam adalah agama yang adil dalam menyikapi problem-problem internal umat Islam sendiri dan Islam sebagai agama yang adil dalam menyikapi berbagai problem dan permasalahan eksternal dalam menghadapi kaum kufar dengan segala macamnya. Islam melarang kezaliman. Tidak hanya dalam internal umat Islam, bahkan Islam mengecam keras al kezaliman walau terhadap kufar. Islam bukan agama yang mengajarkan dendam tetapi Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang Nabi pun diutus sebagai bentuk kasih sayang tersebut dan rahmah Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmah untuk alam semesta ini Al-Islam dinu ilmin agama yang berdiri di atas ilmu wal hujaj wal adillah di atas dalil-dalil dan hujjah bukan dinu asabiyah au dinu taqlid Islam bukan agama yang berdiri di atas asabiyah atau di atas taklid maka Islam menghimbau pemeluknya untuk bersikap adil tidak menzalimi bersikap ilmiah menjauhkan dirinya dari bersikap bodoh atau asabiyah atau taklid ini Islam dinu tawazun agama yang selalu mengajarkan keseimbangan dalam bersikap la ifrat fihi wala tafrit tidak ada sikap yang berlebihan al-ghulu ekstrim, radikal, dan tidak pula tafrik. Tidak pula Islam mengajarkan sikap meremehkan syariat, meng menggampangkannya, bermudah-mudahan dalam menyikapi syariat Allah Subhanahu wa taala. Waja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas dan kami telah jadikan kalian wahai umat umat Islam ummatan wasata sebagai umat yang selalu pada posisi tidak ekstrim kanan tidak ekstrim kiri posisi tengah nah, dan tengah-tengahnya itu sudah ditentukan oleh Allah bingkainya batasannya posisinya semua itu ada dalam Al-Quran dan semua itu ada dalam sunnah An-Nabawiyah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari yang lalu terjadi peledakan di Prancis. salah satu negara kafir tentunya. Kita semua meyakini bahwa negara itu negaranya kufar, Ledakan itu menewaskan banyak orang Entah jumlah persisnya berapa hingga hari ini Yang jelas sudah di atas 100 jiwa yang mati nah, Mayoritasnya ya kufar Kalau bukan semuanya Dalam sebuah tindak bom bunuh diri Atau peledakan-peledakan aswai Peledakan yang eh, sporadis di beberapa tempat. Peledakan ini diklaim oleh Khawarij ISIS bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. ISIS mengklaim bahwa kelompoknya lah yang bertanggung jawab atas peledakan itu. Dengan kata lain mereka yang melakukan, mereka yang uh, dan mereka mendukungnya. Maka kita mengatakan ahlus sunnah bahwa al-muslimun dan Islam secara umum tabarra'u min hadzal fi'l asy-syani' berlepas diri dari perbuatan atau tindakan yang uh, sangat jelek ini. Tindakan seperti ini tidak dibenarkan oleh Islam yang indah, Islam yang penuh rahmat. Islam adalah agama yang sangat-sangat menentang al-khianah menentang khianat Anda hidup di negeri orang Anda diberi kesempatan hidup di sana nah, jangan berkhianat walaupun tentunya hukum Islam mengatakan bagi seluruh kaum muslimin yang hidup di negeri kufar berdomisili di sana wajib atas mereka untuk hijrah. Rasulullah menyatakan ini bariun min kulli muslimin ya'ishu baina dhahrani kuffar. Aku berlepas diri bari dari setiap muslim yang masih hidup tinggal berdomisili di tengah-tengah orang kafir di negeri kafir. Rasulullah berlepas diri. Di sini salah satu dalil wajibnya hijrah ke negeri Islam, ke negeri tauhid, meninggalkan negeri kufur dan negeri syirik. Namun mereka hidup di sana minoritas sebagian saudara kita umat Islam Maka jangan berkhianat. Nah, jangan berkhianat. Baik langsung dari penduduk sana yang mungkin anggota ISIS mungkin jangan melakukan pengkhianatan. Kalau Anda tidak suka terhadap negeri kufur dan itu memang wajib, Anda tidak suka, maka wajib Anda untuk keluar meninggalkan negeri tersebut. barakallahu fikum atau yang melakukannya orang dari luar yang masuk ke sana dengan menyamar dirinya masuk dengan mendapatkan visa tentunya visa itu mengandung perjanjian-perjanjian diizinkan masuk ke negeri tersebut dengan perjanjian sebagai konsekuensi dikeluarkannya visa atau taksir Jangan Anda membuat onar di negeri orang lain. Jangan Anda membuat kekacauan. Membunuh apalagi. Kalau seandainya Anda mencuri dan merampok aja. Itu batil. Lalu bagaimana dengan membunuh? Nah, sungguh Islam sangat anti khianat. Anti kepada al khianat Bisa saja pelakunya adalah jaringan Zionis Salibis Yahudi atau Nasoro yang kemudian mengatasnamakan kelompok-kelompok radikal dalam Islam ini. Karena memang tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi. Atau mereka menyusupkan orang-orangnya dalam jaringan ISIS atau Al-Qaeda dan yang semisalnya. Dan ini bukan sekali dua kali terjadi. Dalam sejarah negeri ini saja sudah berapa kali terjadi ternyata telah masuk ke dalam jaringan mereka penyusup-penyusup yang menyamar sebagai anggota dari kelompok tersebut. Apa beratnya hanya mengucapkan Allahu Akbar jihad, jihad, jihad Apa beratnya Untuk memelihara jenggot Apa beratnya memakai jubah atau gamis Apa beratnya Menjadikan bajunya atau celananya di atas mata kaki Tidak sulit semua itu Dan sudah terjadi beberapa kali dalam sejarah negeri ini Bahwa kelompok khawarij Mudah dan sangat mudah Untuk disusupi oleh Eh, al-kuffar atau kaki tangan al-kuffar atau yang lainnya. Terlepas dari kemungkinan pertama atau kedua atau ketiga dan keempat. Siapa dibalik peledakan yang terjadi di negeri kafir Perancis ini? Islam berlepas diri. Jihad tidak demikian. Nah, dan sudah sering asatidah ahli sunnah bahkan masyayikh sebelum asatidah masyayikh ahli sunnah ulama us sunnah mengecam perbuatan-perbuatan seperti ini termasuk apa yang terjadi terakhir ini di Perancis masyayikh ahli sunnah mengecamnya ya, membersihkan nama Islam dari segala yang mereka kotori dengannya Islam yang mulia ini namun tentunya Islam sebagai agama wasatan dan al-muslimun Allah jadikan sebagai ummatan wasatan. La ifrata fihi wala tafriq. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Yang cukup menyedihkan adalah sekelompok orang dari pengasung atau penghasung atau promotor atau yang membelanya membela Islam Nusantara dari kalangan orang-orang Islam Nusantara sangat memprihatinkan ketika ada yang mengatakan bahwa kita turut berduka cita dan hendaknya kita mendoakan kebaikan bagi para korban semoga mendapatkan kebaikan di sisi Tuhan dan bahkan billah, ada yang mengucapkan hendaknya kita umat Islam membacakan surat Al-Fatihah untuk mereka yang mati di sana Ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum. Terlepas tentunya kita meyakini pembacaan dan pengiriman Al-Fatihah itu bukan bagian dari sunnah dan kita meyakininya sebagai bid'ah mungkaroh. Mendoakan untuk orang-orang kafir yang mati di atas kekufuran. Atau memintakan ampunan untuk mereka agar mendapatkan tempat yang baik atau mulia di sisi Tuhan. Ini adalah bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran dengan cara mungkar. Bahkan mungkar a'zam lebih berat lagi Syariat kita tidak membenarkan bagi seorang muslim pun untuk mendoakan kebaikan untuk orang-orang kafir yang mati di atas kekufuran. Atau memintakan ampun kepada Allah untuknya. Kita insya Allah masih ingat apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Maka kana nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan kaum mukminin untuk beristighfar memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik setelah jelas nampak bahwa mereka itu ashabul jahim, mati di atas kekufuran. Jelas nampak mati di atas syirik, maka mereka adalah ashabul jahim. Enggak pantas bagi seorang nabi, bagi nabi dan bagi kaum mukminin. Ayat ini disebutkan di antara sebab nuzulnya adalah ketika kematian Abu Talib dalam kisah yang sudah ma'ruf di kalangan umat Islam di saat itu Nabi kemudian meninggalkan pamannya ini seraya mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha an. Aku akan memintakan ampunan beristighfar untukmu wahai paman selama aku belum dilarang untuk beristighfar untukmu maka turunlah ayat ini. Tidak sepantasnya bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk beristighfar memintakan ampunan bagi musyrikin walaupun saudara kandung sendiri atau dari keluarga terdekat walaupun uli kurba dari kalangan famili saudara abad dan tidak bermanfaat itu tidak boleh setelah kita tahu bahwa mereka mati di atas kekufurannya. Bahkan lanjutan dari ayat ini juga masih di surat At-Taubah. Allah mengatakan, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah." فلما تبين له أنه عدو لله tabarra'a minhu. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Allah di sini menepis pihak-pihak yang mungkin mau menjadikan Ibrahim sebagai kedua uswah hasanah dalam janji istighfar, janji permohonan ampunan untuk ayahnya. Maka Allah katakan sesungguhnya istighfar Ibrahim untuk ayahnya itu bermula dari janji sebuah janji yang beliau sampaikan kepada ayahnya akan memintakan ampun untuknya namun setelah jelas kepada Ibrahim bahwa ayahnya itu adalah musuh Allah setelah itu Ibrahim berlepas diri nah tidak lagi memintakan ampun untuk ayahnya Lalu bagaimana dengan kufar yang tidak ada sedikit pun hubungan famili dengan kita? Mati di atas Yahudi atau Nasrania atau Ilmania ateis. Sebagian orang-orang di barat itu imma Yahud, imma Nasara, wa imma haula orang-orang ateis tanpa agama. Kita mengatakan kepada tokoh-tokoh Nusantara, Ittaqullah wa tubu ilallah. Takutlah kalian kepada Allah dan bertobatlah, berhenti dari menyesatkan umat. Siang malam kalian mengucapkan bid'ah bahkan pada sebagainya kalimat-kalimat kufur. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Abu Dawud. Bahkan sebagian riwayatnya dalam Sahih Muslim dari Buraidah radhiyallahu anhu Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna al-farakibin. Dahulu kami berjumlah seribu orang dalam perjalanan itu. fa Fasalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rak'atain Kemudian Rasulullah melakukan sholat dua rakaat. Dan ketika selesai akbala biwajihi. Rasulullah menghadap kepada sahabatnya. Wa ainahu tazrifan. Dan kedua mata Rasulullah meneteskan air mata. Faja'ilaihi Umar ibn Khattab. Maka datang sahabat Umar kepada Nabi bertanya, "Kenapa Engkau meneteskan air mata wahai Rasul Sallallahu alaihi wasallam Faqala Ista'zantu Rabbi Fil istighfar li ummi Falam ya'zan li Fadama'at aynaya Aku meminta izin kepada Rabbku untuk beristighfar, memintakan ampun untuk ibuku. Dan Allah tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan aku untuk memintakan ampun buat ibuku sendiri. Maka meneteslah air mataku karena itu. Nabi. Dan ini ibu. Ibunya Rasul. Bukan ibunya Ustadz. Bukan ibunya siapapun. Wala siapa dari umat ini ummur rasul ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan manusia suci ini. Allah tidak mengizinkan. Kenapa? Karena dia mati di atas kesyirikan, tidak di atas millat Ibrahim. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis lain, ja rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, aina abi? Qala abuka finnar. Seorang sahabat bertanya ya Rasulullah, di mana posisi abiku, ayahku? yakni di akhirat nanti, maka dijawab oleh Nabi Abuk finnar. Karena mati di atas syirik. Fawallah kemudian orang itu berpaling dalam keadaan sedih maka Rasulullah panggil panggil oleh Nabi faqala lahu inna abi wa abaka finnar ayahku sendiri aku yakni Rasul dan ayahmu keduanya di dalam neraka hadza dinullah hadza wa dinut tauhid ini agama tauhid nah barakallahu fikum Rasul meminta izin untuk memintakan ampun untuk ayahnya, untuk ibunya tidak diberi izin. Barakallahu fikum. Apalagi meminta mendoakan kebaikan atau memintakan ampun untuk kufar di Perancis. Kita mengatakan agama Islam tidak membenarkan ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Abadan. Apa yang dilakukan oleh ISIS, kalau itu ISIS, atau yang lainnya yang melakukan tindakan kejahatan itu tadi itu adalah batil batil haram hukumnya lebih-lebih haram lagi mereka lakukan dengan cara membunuh diri haram fi haram namun bukan berarti sebaliknya seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menamakan dirinya kelompok Islam Nusantara Islam Nusantara. Walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tauhid, atas nikmat sunnah sehingga Allah selamatkan kita dari sikap ifrat, sikap berlebihan, hulu dan Allah selamatkan kita dari sikap tafrid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat ini, menambah nikmat ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala a'lam. Ilahuna wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.